kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita tentang sirah nabawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Taib. Di malam hari ini kita membahas tentang Ghazwatu Bani Qainuqa. Jadi perang Bani Qainuqa di Madinah. Sebagaimana kita ketahui, ada orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu terdiri dari tiga suku, yakni Bani Qainuqa, Bani Quraidha, dan Bani Nadir. Nah, yang kita bahas adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud. Ya. Sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana perjanjian yang terjadi antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan orang-orang Yahudi dulu, tatkala baru masuk Islam. Jadi yang pertama beliau lakukan adalah melakukan perdamaian antara kaum muslimin, kemudian mengadakan perjanjian di antara intern kaum muslimin, kemudian mengadakan perjanjian dengan pihak Yahudi. Ya. Dulu pernah kita bahas. Jadi perjanjiannya apa saja ada 12 poin. Ya, yang pernah kita ya ini perjanjian dulu yang pernah kita bahas. Ini baru masuk Madinah. Jadi beliau mengadakan perjanjian dengan Yahudi. Poinnya yang pertama, sesungguhnya orang Yahudi Bani Auf itu satu kesepakatan bersama orang-orang Muslim. Orang Yahudi boleh menjalankan agama mereka, orang Muslim juga boleh menjalankan agama mereka. Ya, jadi ini menunjukkan lakum dinukum waliyadin. Poin yang pertama. Yang kedua, kita ingat-ingat dulu poin-poinnya dulu. Orang Yahudi ngurusi nafkah sendiri, orang Muslim juga demikian. Jadi masalah tadi masalah agama bebas, masalah ekonomi juga demikian. Yang ketiga, siapa yang memerangi perjanjian ini itu sepakat ya adalah menjadi musuh bersama. Ya, poin ketiga itu intinya. Yang keempat, saling nasihat menasihati dalam kebaikan bukan dalam dosa jadi kaum muslimin ya boleh dinasihati kaum Yahudi jika salah kaum Yahudi juga dinasihati kaum muslimin jika salah poin kelima sesungguhnya seorang tidak dianggap berdosa lantaran perbuatan sekutunya ya jadi seorang uh, yang melakukan dosa ditanggung diri sendiri tidak mengikuti sekutunya maksudnya ya dan tidak boleh menolong orang yang zalim harusnya boleh menolong orang-orang yang dizolimi. ya poin ketujuh orang Yahudi dan mukmin sepakat ya bersatu ya selama mereka diperangi perjanjiannya nomor delapan sesungguhnya tanah Yastrib Madinah adalah tanah haram dengan adanya perjanjian ini. Ya. Kita ingat-ingat dulu poinnya. Yang kesembilan, kalau terjadi perselisihan dikembalikan kepada Allah dan Muhammad Rasulnya. Jadi orang Yahudi banyak kita jumpai hadis-hadis ya perselisihan di antara mereka pun datang mendatangi Nabi Muhammad walaupun tendensi mereka kalau itu menguntungkan mereka datang kalau tidak mereka tidak datang dan lain sebagainya karena ini akibat dari poin kesembilan ini perjanjiannya. Yang ke-10 orang-orang Quraisy tidak boleh diberi perlindungan. Demikian pula orang-orang yang menolong orang Quraisy. Kita ingat-ingat. Yang ke-11 sesungguhnya terikat perjanjian pihak yang menyerang Yasrib siapapun ya. Jadi orang-orang Yasrib, muslim maupun Yahudi wajib melindungi Madinah jika Madinah diserang. Ya, Orang yang zalim dan berdosa tetap harus dihukum tidak terhalang dengan perjanjian ini. Artinya tidak dihukum karena perjanjian ini tetap harus bertanggung jawab atas kezalimannya. Ini poin-poin. Kita kembali. Nah, dari poin tersebut para jamaah dimenangkan oleh Allah, waqad kana harisan kullal harsi ala tanfidhi ma jaa fi hadhil muahada ya Rasulullah itu sangat semangat untuk menjalankan poin-poin perjanjian yang kita sebutkan tadi. Ya, wa fa'lan lam ya'ti minal muslimin nama yukhalifu harfan wahidan min nususia. Dan memang dalam prakteknya kaum muslimin itu tidak pernah melanggar janji satu huruf pun dari perjanjian yang terdapat di nas-nas perjanjian tadi. Walakinil Yahud akan tetapi berbeda dengan Yahudi alladzi mala'u tarikhim bil ghadri wal khiyanati wa nakathal uhud yang orang Yahudi ini terkenal dalam sejarah adalah orang yang suka curang, orang yang khianat, orang yang suka melanggar perjanjian. Lam yalbithu antamasyu ma'atabaihimul qadima. Mereka itu kembali ke tabiat aslinya. Jadi orang Yahudi sebelum zaman Rasulullah itu memang ya sudah suka melanggar Jangankan perjanjian dengan manusia, perjanjian dengan Allah saja dilanggar, apalagi dengan manusia. Kembali di zaman Rasulullah, apalagi di zaman sekarang gitu loh. Jadi zaman Rasulullah mereka kembali ke tabiat awalnya. Tabiat orang Yahudi itu curang, ya. Mereka itu suka melanggar, suka khianat. Ya, awal-awalnya ya, mereka ya mentaati, tapi nggak lama, nggak lama mereka kembali ke tabiat awalnya. Mereka akhirnya wa akhadhu fi tariqid dasti. Mereka justru menjadi ya, penyakit di masyarakat yang menyebar desas-desus. Wal mu'amarati dan bersekongkol wal tahrish dan berprovokasi, melakukan provokasi. Wa itharatil qala'i untuk menciptakan keresahan. Wal ittirabi fi sufufil muslimin dan kegoncangan di barisan kaum muslimin. Tujuannya apa? Untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Jadi itu sifat asli Yahudi. Ya, mereka ini nggak suka kaum muslimin ini bersatu, kaum muslimin hidup tenang, ya, kaum muslimin hidup damai. Mereka inginnya kaum muslimin itu resah. Ya, kaum muslimin itu tukaran antar mereka, kaum muslimin berpecah belah antar mereka. Ini yang diinginkan, gitu loh. Nah, inilah perlunya kita itu belajar sejarah supaya kita tidak terperdaya oleh kaum-kaum Yahudi dengan modelnya yang seperti ini tetap saja sampai sekarang itu tetap saja model-model ya memberikan desas-desus oh ini begini oh, begini ya apalagi zaman ya kemajuan teknologi sekarang cepat sekali menyebar hanya satu ketukan jari sudah menyebar wah banyak tanpa ada cross check dan sebagainya itu yang disukai oleh mereka memang ya sejak kapan ya sejak zaman dulu bahkan di zaman Rasulullah seperti itu ya Wahaka misalan min zalik. Berikut ini contoh perbuatan mereka. Contoh kasus. zat min makidatil Yahud. Contoh kebusukan mereka. Diriwatkan oleh Ibnu Ishaq. Ya. Marro Sas bin Qais. Ada orang Yahudi namanya Sas bin Qais. Dia adalah orang yang sangat tua, ya, yang sangat besar kekufurannya, ya yang sudah tua ketika itu ya syadidud dhamni 'alal muslimin yang dia itu sangat dengki terhadap kaum muslimin syadidul hasad lahum sangat iri terhadap kaum muslimin iri dengan apanya iri kaum muslimin di Madinah itu bersatu gitu loh baik pendatang maupun pribumi pendatang siapa muhajirin pribumi siapa ansor baik orang pribumi ya yang dulunya itu berpecah belah sebagaimana kita ketahui orang Ansor itu ada Aus dan Khazraj dulunya saling berperang sekarang bersatu ini nggak disukai sama sekali orang-orang Yahudi sangat dengki nah ada jedeng kota mereka namanya Syas bin Qais ya dia suatu saat nafar lewat min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al Aus was Khazraj lewat ya ketemu dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini sahabat ini dari suku Aus dan Khazraj. Ya. Fi majelis qad jama'hum. Dalam satu majelis kumpul-kumpul gini, mereka itu kumpul. Yatahaddatsuna fi, mereka saling ngobrol. Orang kaum muslimin para sahabat Rasulullah dari suku Aus dan Khazraj. Ya. ghadahu ma ra'a min alfadihim wa jama'atihim wa salahi dzalika bainahum 'ala islam Dia melihat orang-orang kaum mukminin para sahabat ini dari Aus dan Khosros ini kumpul, mereka ini bergembira, bicara-bicara, ngobrol-ngobrol. Dengki dia. Dengki dengan apa? Dengki, dengki dengan hati mereka itu kok bisa bersatu. Dengki, eh, dengki dengan ya kedamaian yang mereka alami sejak mereka dalam naungan Islam. Ba'dallazi kana bainahum minal adawata fil jahiliyah. Ya, sesudah mereka itu dulu dalam jahiliyah saling bermusuhan. Ya, orang Yahudi ini melihat manggel. biyen bermusuhan sekarang dipersatukan oleh Islam. Faqala maka Sas bin uh, eh, Sas bin Qais ini mengatakan, "Qad jitama amalau mala abani Qiyala bi hadhil bilad." Bani Qiyalah ini bersatu di negeri Madinah sekarang ini la wallah ma lana ma'ahum idza jatama malahum ya min qarar ya tidak demi Allah kita nggak akan punya pengaruh ya kalau mereka ini bersatu terus artinya seperti itu dia sangin dongkolnya seperti itu lalu apa fa'amara fatasyaban min yahud kana ma'hu. lalu dia memerintahkan ya seorang pemuda dari Yahud dari Yahudi yang bersamanya. Fakola, ya orang tua ini namanya Ses bin Qais ini memerintahkan pada anak muda Yahudi dan mengatakan, ya matilahim, kabung samen, samen melbuah nang barisan mereka, masuk ikut mereka, fajelis ma'hum, duduk bersama mereka. Semasgur yau mabuat, wa ma min Kemudian sebut ungkit-ungkit hari Buas, peperangan Buas. Buas itu perang antara kaum Aus dan Khosros. Ya, suku Aus dan Khosros ini adalah uh, suku Ansor ya disuruh demikian iling-iling no bienku tahu perang nah, seperti itu ya wan syaddahum ba'da ma kanu tuqawalu fi minal as'ar lalu dia bernasid nasidkan pada mereka tentang permusuhan di antara mereka ya tentang selama ini peperangan di antara mereka faf'al lalu anak itu mengerjakan Ya, fatakallamal qaum dari Lalu dia mengatakan sama ya. Ya, misalnya orang kumpul ya, kumpul dua keluarga sudah bersatu. Dieling-eling nah, oh biyen itu keluarga ngene, sing kalah iki, sampean nunggu sing nakala niki disebutnya semuanya. Kan tidak terima. Jadi sapa nakal sing kalah lu, aku menang nah, itu, itu itu disebutkan ya buah itu seperti itu jadi perang antara Aus dan Khosrat orang Yahudi ini, pemuda ini disuruh orang tua tadi menyebutkan mengungkit-ungkit peperangan tadi. Ya. Lalu apa? Watanazau watafakhuru. Akhirnya mereka cekcok ya dikarenakan syair-syair ini disebutkan diungkit-ungkit lagi. Akhirnya mereka cekcok ya saling ardu argumen, saling membanggakan diri hatta tawathibu rajulan minal hain ala raqib fataqawala. Sampai salah seorang di antara ya dua orang itu ya satunya suku Aus, satunya suku Khosros itu sampai meloncat ke eh, kudanya, ya sambil berdebat, sambil berdebat. Ya kalau orang sudah tukaran sampai ngadeg, nah ini pasti siap ah, teman-teman sudah, siap ah, teman-teman. Duduk awalnya gontok-gontokan sampai orang sing ngadeg, pasti ini sudah parah. Ya sama. Sampai bedil. cuma qala ahaduhuma li Lalu salah seorang diantaranya itu berkata ya pada temannya yang sama-sama berdiri insyittum radadnaha al-an ya jika kamu ya berkehendak ayo sekarang perang gitu ya akhirnya kedua kubu ini pecah lagi ini suku Aus ini suku Khosraj ya mereka saling marah ya akhirnya mereka asilah silah ambil ambil senjata ambil senjata sampai hampir saja terjadi perang antara mereka. Fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampailah kabar tentang ini di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakhoraja ilaihim fi man ma'ahu min ashabil muhajirin. Lalu Rasulullah segera ya, segera menghampiri mereka orang Ansor ini ya bersama sahabatnya dari suku Muhajirin hatta ja'ahum sampai mendatangi mereka. Faqala lalu mengatakan, "Ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, Allah Allah. Ya, takutlah kalian pada Allah, takutlah kalian pada Allah. Abda'ul jahiliyah, apakah kalian akan memenuhi seruan jahiliyah? Sudah sama-sama Islam kok mau perang. Ingat, ini jahiliyah, ini sifat jahiliyah, gitu loh. Ya, wa ana baina sedangkan saya ini masih ada di tengah-tengah kalian. Ba'da an hadakumullahu lil islami wa akramakum bih. Sesudah kalian dikasih petunjuk dengan Islam dan Allah memuliakan kalian dengan Islam. Ya. Wa bi'ankum jahiliyah dan ya membuang ya dan menghilangkan dari kalian itu sifat-sifat jahiliyah. bihi dan Allah menolong kalian dari kekufuran. Wa dan membuat hati kalian itu lembut sehingga kalian bersatu bersaudara apakah kalian akan menjadi permusuhan lagi itu maksudnya ya farofal kaum annaha naz'a syaitan Lalu sadarlah kaum Ansor ya suku Aus dan Khosrat itu bahwasanya ini timbul dari setan wa kaida min dan ini adalah makar dari musuh-musuh Islam fabaku lalu para sahabat itu mendengar ucapan Rasulullah langsung menangis Ya, subhanallah. Wa rajul minal aus wal khusrat ba'dahum ba'd. Lalu saling berpelukan ya antara orang-orang ini suku Aus dan Khazraj ini saling berpelukan tsumman sarafu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lalu kembalilah mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'in muti'in mereka tunduk dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adfa Allahu anhum kaida aduwallah Syas bin Qais Allah menyelamatkan mereka menghilangkan hasutan dari musuh Allah yakni Sa'd bin Qais. Ini salah satu contoh cara orang Yahudi ya untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, ini mulai mulai gara-gara. namu namuzaj mimma kana al-yahud yaf'alunahu wa yuhawalunahu min itharatil qala'iq ini semuanya adalah contoh apa yang dikerjakan oleh Yahudi, apa yang mereka lakukan untuk menyebarkan instabilitas dan provokasi fil muslimin di tengah-tengah kaum muslimin wa iqamatil araqil fi sabilid da'watil islamiyah dan menyebarkan rintangan-rintangan kerikil-kerikil araqil kerikil-kerikil ya rintangan-rintangan di jalan dakwah Islamiyah. Ini sifat Yahudi. Ya, tujuan mereka. Wa qad kana lahum syatta fi hadha sabil dan mereka itu punya trik-trik berbagai macam cara untuk ya menghalangi jalan Allah ini wa kanu yathubbuna ad-day'an kadhiba mereka menyebarkan desas-desus yang bohong ini diantara cara mereka wa wajahan nahar thumma akhirahu dan mereka itu beriman di awal ya pagi mereka sore kufur lagi seperti yang disebutkan di surah Ali Imran ayat ke-72 ya Wa qala ta'ifatun min ahli al-kitabi aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajha an-nahari waqfuru Dan berkatalah sebagian dari ahli kitab yang dimaksud di sini adalah dalam surah Ali Imran ayat 72 orang Yahudi. Orang Yahudi berkata, "Aminu ya billazi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar." Hei, eh, imanu kalian terhadap apa yang diturunkan kepada orang yang beriman di awal siang. Wakfuru akhirau dan kafir lagi di akhir siang. La'allahum yarjun supaya mereka orang mukmin itu kembali kafir. Maksudnya apa? Memang cara-cara penyusupan mengaku sebagai mu'allaf bukan hanya sekarang. Zaman dulu, zaman Rasulullah itu ada orang yang mengaku mu'allaf supaya apa? Supaya menimbulkan muslimin boleh sanu, dia keluar lagi. Ya, untuk menunjukkan apa? Uh, ternyata di Islam keliru seolah-olah seperti itu. Ya, untuk membuat keraguan keraguan terhadap kaum mukminin. Ini juga trik-trik mereka. Ya, inilah pentingnya belajar sejarah. Oh, kalau sekarang banyak terjadi misalnya penyusupan ngaku-ngaku Allah bukan hal baru lagi. Ya, zaman Rasulullah sudah trik demikian dilakukan oleh orang Yahudi. Ngaku iman, ya, terus anu, terus kufur, terus murtad. Ini kan orang-orang yang imannya lemah, ragu-ragu. Waduh, orang yang murtad berarti ada yang nggak benar dari Islam dan iman. Tujuannya mereka seperti itu. Ya. Kemudian mereka itu trik-triknya diantaranya adalah wakanu yadikuna subulul ma'asyah ma'isha mereka itu mempersempit jalan penghidupan ala man amana in kana lahum bihi irbadu pada orang-orang yang beriman jika ada sangkut paut harta. Nah, ini model mereka. Mereka dulu suka memberi hutang pada kaum mukmin. Lewis demikian, ya. Hutang ada ribanya, dulu pernah saya sebutkan, ya. Mereka hanya untuk bayar riba saja kehabisan tanah ini yang disasar adalah kepala suku-kepala suku. Maka model sekarang juga demikian. Bank-bank itu kebanyakan dipegang oleh orang-orang Yahudi, bank dunia dan sebagainya. Tujuannya mempersempit kehidupan ekonomi orang-orang iman. Ya, mereka tiap bulannya berpikiran ya hanya untuk nyaur bunga riba dan lain sebagainya. Ya, ini adalah cara-cara sudah lama. Fa lahum alai yudha'iquna sabahan masa. Jika mereka itu punya hutang ditagih pagi sore dituagi terus. Wa in kana 'alaihim bil dan mereka itu memakan harta kaum mukminin dengan batil banyak seperti itu rentenir rentenir mulai zaman Yahudi dulu seperti itu ya dirampas ya saenake dewe itu adalah memakan harta secara batil ini adalah cara orang Yahudi dari dulu wa yamtanu'u an adaihi dan mereka itu ya kalau punya hutang tidak mau nyaur Wa kanu pulun dan mereka mengatakan nyaur itu kalau punya kalau punya hutang itu kalau misalnya memberi hutang itu nuwaki terus kalau nggak nyaur itu ya berbunga tapi kalau punya utang saya naik dewe nyaure ya itu sifat Yahudi mereka mengatakan Inna innamakana alaiha qirduka nama kunta ala dini abai saya kami ini orang Yahudi punya ya kewajiban nyaur kalau kalian ini tetap dalam agama kalian gitu loh Ya. Fa amma iz subuta falaisa laka alaina min sabil. Namun ketika kalian ini memeluk agama baru, maka kami nggak ada kewajiban nyaur. Seperti yang direkam di dalam Al-Qur'an. Ya, ayat 75 surah al imran Ya, wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Dan arah ahli kitab yang dimaksud di sini adalah Yahudi. Jika punya harta yang banyak, punya artinya mereka punya hutang padamu harta banyak ada yang mengembalikan. Ya. Wa in kana wa wa inna minhum wa minhum man man hubi dinar la yuaddi ilai. Ada sebagian mereka yang punya hutang dengan beberapa dinar enggak mengembalikan padamu illa ma dumta alaihi qaima kecuali kamu nagih terus. Dzalika bi'annahum yang demikian karena mereka itu percaya qalu mereka mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabil. Ya, kami nggak kewajiban membayar hutang pada orang-orang ummi itu, orang-orang yang memeluk agama Islam itu. Ini maksud mereka diabadikan. Ini kenakalan orang-orang Yahudi. Ya, Kanu yaf'aluna kulla dzalik qabla Badar. Mereka melakukan demikian ini sebelum terjadinya perang Badar. Ala sa'amal mu'ahad allati aqaduha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka terikat poin-poin perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi yasbirun ala kulla dzalik. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum perang Badar ya, mengetahui tingkah laku kaum Yahudi kepada muslim seperti ini, bersabar. Rasulullah dan orang-orang bersabar, orang-orang muslim. Ya. Dengan harapan apa? Harsan ala rasdi. Mereka berharap ya bisa memberi petunjuk pada Yahudi ini, ya. Wa ala basadil amni wassalam fil mantiqo Dan berharap supaya bisa menciptakan keamanan dan kedamaian di kawasan Madinah ini harapan kaum muslimin tapi ternyata tidak disambut dengan baik oleh orang Yahudi sehingga nanti menyebabkan perang Bani Qainuqa ya baik Pada zaman dimulakan oleh Allah yang pertama pelajaran yang dapat kita ambil sifat asli kaum muslimin adalah menepati janji ini harus ditanamkan pada jiwa-jiwa kita jenengan semuanya harus menjadi pribadi-pribadi unggul di masyarakat masing-masing. Kalau jenengan, kalau antum menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa paling rajin, paling disiplin, paling tepat janji. Itu orang Islam. Jangan yang ngaji ini paling males, paling bodoh, paling nggak tepat janji. Jangan Demikian pula di kawasan lingkungan kalian, lingkungan kita bekerja. Jadilah kita suri tauladan, orang yang paling rajin, orang yang paling jujur, orang yang disiplin, orang yang bisa ditepati janjinya. Jadilah seperti itu. Ya, karena orang itu akan melihat kita ini orang ngaji kok nggak baik ya, maka yang kena ngajinya. Padahal itu individunya. Ya, yang kedua, sifat asli kaum Yahudi adalah mengkhianati perjanjian. Maka jangan sampai pernah ketipu dengan ucapan-ucapan mereka. Pasti mereka kembali ke tabiat aslinya. Jangankan kita yang diingkari janji Allah saja itu di polok kok sama orang Yahudi. Walaupun Allah tidak bisa ditipu, tapi orang Yahudi berusaha menipu kan, menipu. Apa perjanjian mereka diantaranya? Janji kan kalau Sabtu nggak bekerja orang Yahudi itu. Kalau Sabtu itu khusus ibadah nggak boleh bekerja. Ya, maka Allah menguji ada diantara Yahudi itu yang pekerjaannya dalam mencari ikan. Ya, di sungai atau di suatu laut. Sungai tersebut kalau hari Sabtu sama Allah ditampakkan ikan yang banyak. Ya, ikan yang banyak. Kalau hari lain tidak. Maka orang Yahudi berpikir hari Sabtu nggak boleh bekerja. Ya, sedangkan Sabtu ini banyak-banyaknya ikan. Mereka berusaha ngakali Allah, jaringnya ditaruh hari Jumat, dientas hari Minggu. Ya, itu sehingga mereka itu dikunuki rodatan khosin dikutuk oleh Allah menjadi kera-kera yang memalukan itu itu sebabnya mereka ini orang Yahudi Allah saja berusaha diakali apalagi kita ya makanya kita jangan sampai lena Ya, ini sifat dasar orang Yahudi. Yang ketiga, larangan mengingat-ingat hal yang memicu pertengkaran tadi. Tidak boleh kita manas-manasi orang, ya. Kita jadilah orang yang pinter ngedem-ngedem. Jangan marah menjadi orang yang manas-manasi seperti sifat Yahudi tadi. Nah ini juga di era seperti ini banyak loh ya banyak berita-berita yang menyesatkan. Tujuannya apa? Memicu perpecahan di antara kaum muslimin. Dan sekarang memang agendanya sangat besar, sangat banyak. Tujuan agenda terbesar adalah menghancurkan kaum ahlus sunnah di dunia ini. Ya, terutama negeri sunnah, semua negeri-negeri itu berusaha meruntuhkan kerajaan sunnah Arab Saudi. Ya, didukung oleh Yahudi, didukung oleh Nasrani, didukung oleh Syiah dan sebagainya. Maka kita harus pandai-pandai. Jangan sampai kita berpecah belah di antara kaum muslimin karena ini adalah modal kita untuk melawan mereka. Kalau kita sibuk tukaran di antara kita, maka mereka itu ya dapat ya tentara gratis. Mereka tinggal duduk tepuk tangan dan gembira. Ya. Yang keempat, kaum muslimin ya harus mewaspadai segala tipu daya dan makar dari orang-orang kafir, khususnya Yahudi. Ya, kemarin kita sebutkan la tajidan asyaddan nas wa lil ladina amanu alladhi amanu al yahuda wal ladina asyraku kamu akan mendapati orang-orang yang sangat besar permusuhannya terhadap kaum muslimin, kaum yang beriman, yakni orang Yahudi dan orang musyrik. Ya, harus waspada. Ya, sekali lagi di era gampangnya kita dapat berita, maka jangan gampang-gampang menerima atau menyebarkan berita tanpa ada cross check Itulah kita ada proses namanya tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang orang yang fasik membawa kabar, ya maka tabayyunlah, cross checklah, antusibu qauman bijahalah biar kalian tidak menimpahkan tuduhan pada kaum ya dengan bodoh salah ya hati-hati ya sampai sekarang makarnya kaum Yahudi seperti ini yang kelima persatuan kaum muslimin adalah nikmat Allah yang besar yang wajib kita jaga terutama di Indonesia ya kita lihat ya di luar-luar itu perang antara kaum muslimin sendiri ya dan ini yang berusaha untuk diobok-obok sekarang, terutama ahlu sunnah ya. ahlu sunnah Indonesia itu <clears throat> berusaha diadu domba. Kalau nanti terjadi perpecahan ini untuk mengembalikan itu sangat sulit dan butuh waktu lama. Karena persatuan itu butuh kepercayaan. Sekali kepercayaan ini terobek, sulit untuk mengembalikan. Oleh karena itulah ikhwani fillah, antum-antum yang ngaji wajib menjaga persatuan ini. Ini adalah nikmat Allah. Kita bisa ngaji dengan tenang ini karena tidak ada konflik. Ya, tidak ada konflik. Ya, kita harus bijak, tetap amar ma'ruf nahi mungkar, tapi harus ya, ala basirah, ala basirah. Jadi tahu ilmunya dakwah, tahu kondisi yang didakwai. Ya, dan lain sebagainya metode-metode dakwah supaya tidak membahayakan ya sebaliknya perpecahan kaum muslimin adalah musibah ya musibah yang keenam tadi menunjukkan apa pelajarannya ketunduk patuhan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepada Allah dan Rasulnya ya lihat Rasulullahnya ngomong satu kecap mereka sudah berhenti itu saking taatnya ya mereka siap-siap perang datang Rasulullah eh iling Allah iling Allah sudah sudah ini nikmat loh satu maka apakah kalian akan kembali seperti orang jahiliyah yang saling berperan di antara kaum mukmin ya itu mereka langsung berhenti sadar ya ini para jamaah dimulakan oleh Allah.